Wa in amar wa in imru'un sabbaga kalau ada orang mencacimu ini bab lain. Bima ya'lamu fihi bima ya'lamu fika ada orang mencacimu karena kesalahan dan kejelekan yang kau lakukan. Kamu begini, begini, begini, fala tasubbahu jangan kau balas dia. Ini kebiasaan membalas. Kalau kita ditegur sama orang balas kejelekan orang lain. Wala tasubbahu jangan kau mencaci juga bima ta'lamu fihi dari apa yang kau ketahui dari dia. Maksudnya kalau kamu diolokin sama orang ya sudahlah. Jangan balas nyari-nyari kesalahan orang. Ini kok idah dalam bersaudara, bersahabat. Fa inna ajrahu lak sebab pahalanya bagimu yang dicaci. Wabalu wa wabaluhu alaman qal adapun bencananya musibahnya bagi yang nyaci maki kamu tadi. Baik, tadi apa dikatakan surga itu begitu dekat lebih dekat daripada tali sandalmu itu. Artinya sangat mudah kalau orang ingin surga. Begitu juga wannaru mislu yang namanya neraka pun demikian gara-gara meremehkan yang namanya kemaksiatan. Ketahuilah bahwasanya gunung itu kalau dirinci itu dari apa sih? Dari bebatuan. Batu itu kalau dirinci adalah pasir yang menggumpal. Pasir kecil. Jadi bu, tsunami yang bisa ngangkat kapal segala itu menghancurkan wanita atau apa tuh? Air dipercikan itu. Cuman <laughs> lebih banyak. Dosa pun begitu dan dosa gede kata Imam Ghazali rahmatullah adalah di saat orang menganggap kecil itu dosa maka dosa menjadi gede. Meremehkan dosa. Meremehkan kok masih sempat meremehkan dosa. Sudahlah, setelah minta maaf. Wah, dosa kecil aja. Jangan ngomong gitu, astagfirullah. Tinggal gitu kok susah banget. Ngomong dosa kecil aja. Eh, enak bener kau dikurang ajar sama Allah.